para pecinta barokah, para perindu barokah, orang-orang yang seneng ngalap berkah itu dalam hidupnya pantang untuk berprinsip aku masih seperti yang dulu. Aku begini, engkau begitu, sama saja sami mawon pokoknya Mbak Mi dintop Orang yang hidupnya barokah itu makin hari makin berarti, makin lama makin bermakna, makin tua makin mulia. Tambah suwe tambah sae, tambah sergep ibadahe, tambah rukun kalih tonggo-tonggone, tambah kathah sedakoe, tambah sergep salat jamaah lambemu amin tapi gak tahu jamaah Kula nate nerangke ngeten niki terus ana sing ngomong, "Aku janjane yang seneng salat jamaah, tapi aku kapan no masjid itu sandalku sering hilang." Bapak Ibu saudaraku, berbahagialah ketika sandalmu sering hilang no masjid. Iku tandane sampean wong api. Sing elek kuwi nek sandalmu ora tau no masjid. Berarti sikilmu gak tau mbancik, Pancen ana wong ngono kuwi. Gak tau nang masjid. Dadi mara masjid ku ngenteni digotong wong papat diwadahi pendosa. Iki wonge ya teko. Cuma ora wani manggon ngarep. Eh, ndongsong nang isor wit gedang. Jadi hidup yang barokah itu ada dinamika ke arah hidup yang selalu lebih baik menawi bahasa Bojonegoro daerah Kulau meriko dipun wastani to be excellent Nyun pangapunten dalam bahasa perbincangan di tengah-tengah masyarakat ada perbedaan soal barokah ini antara laki-laki dengan perempuan. Biasanya barokah itu lebih akrab dengan kaum perempuan, biasa disebut kaum hawa. Kenapa? Karena memencotkan memencotkan itu ya ya ya memencotkan bikin laki-laki jadi kepencut. Kan ketika ngelihat perempuan cantik itu kaget. Hah? Langsung takjub. Wah. Makanya disebut kaum ha wah kaum perempuan itu lebih akrab dengan barokah selalu menginginkan keadaan yang lebih baik seiring dengan bertambahnya usia dalam kehidupan pengen tambah HP, tambah HP, tambah HP tapi kalau laki-laki itu merasa gagah jika punya prinsip istiqomah Wong lanang ku luwih seneng istiqomah. Istiqomah artinya bukan istri tiga dikontrakin rumah bukan, tapi ideal. rumah no idealis, tetap teguh dan tidak berubah. Itu laki-laki. Kalau perempuan selalu ingin lebih baik, lebih baik, lebih baik. Begini ya penjelasannya. Perempuan kalau usianya masih di bawah 20 tahun itu biasanya menginginkan laki-laki tampan. Eh, sing ngono-ngono kuwi ra payu. Lah rupamu jemburis ngono bocah wedok kuwi nek umure sak sak ngisore 20 tahun yang diinginkan adalah laki-laki tampan. Makanya ngefene ya karo sing ganteng-ganteng kok koyok Dilan, Aliando, artis-artis Korea, minimal saya, minimal. Coba perempuan kalau usia sudah di atas 30 tahun sudah nikah, sudah punya anak, dituntut macam-macam kebutuhan, ini keinginannya sudah berubah lebih baik. Tidak lagi menginginkan laki-laki tampan, tapi lebih menginginkan laki-laki mapan. Ini optimisme ya bagi yang tidak dikaruniai ketampanan. Jadi bisa mengejar ketinggalan. Memang tampan bisa dikalahkan oleh mapan guanteng ning ora gablek duit ya kepyur kaya HP gak ana sinyale baterainya ngedrop guyu ora iso ngomong ora cetha umpamane ora ana sing dicethake orang ganteng tapi mapan sugih duwite akeh hmm, ya padang jingglang guyu iso biar ha ha ha, ha. ngomong ya banter wis Alhamdulillah sing jemburis mulai seneng. Nanti perempuan kalau usia sudah di atas 40 tahun keinginannya berubah lebih baik lagi. Biasanya suami dimotivasi bahkan diprovokasi agar berprestasi. Karena perempuan usia di atas 40 tahun itu sudah menginginkan laki-laki yang punya jabatan dan kedudukan. Bangga kalau suaminya punya status sosial yang keren, yang mentereng. Perempuan di atas 40 tahun begitu. Bangga kalau suaminya jadi tokoh masyarakat, jadi ustadz, jadi wakil rakyat, jadi pejabat, minimal jadi kepala daerah tingkat 7, ketua RT. bangga kalau suaminya disebut termasuk salah satu dari tiga tokoh yang di acara-acara resmi selalu disebut pokoknya acara resmi ini mesti buat meninggal nyebut tiga tokoh ini sopo wae satu para alim ulama dua para sesepuh dan bini sepuh tiga para pejabat dan tokoh masyarakat mesti disebut Iki wong wedok iki nek bojone disebut seneng, hm, bojoku katut. Neng ambek jentit ngono. Loh, acara resmi apapun zaman titeni ya termasuk niki wau lah acara resmi mulai MC sambutan panitia sambutan pengasuh sambutannya Pak Kapolres mesti nyebut tiga tokoh ini para alim para ulama ingkang rinten dalu tansah sumanding pustaka suci wahyuning ilahi ingkang dados keblating panembah para sepuh bini sepuh aji sepuh kasepuhan ingkang lebdo ing pitutur pono ing pamawas para pangemban pangembating praja satrianing nagari ingkang dados songsong agunging kawula dase paham napa mboten blas subhanallah padahal niki basa Jawa lho kek panjenengan ki wong Jawa kok ora paham berarti wong kene iki akeh sing wis berubah dadi gibas bahasa Jawa itu ada yang namanya kromo inggil itu adiluhung simbol sopan santun ngantos Pak Kapolres sih lo ngendikan kalih kula nggih ngangge basa kromo inggil menunjukkan betapa beliau sangat menjaga etika sangat sopan santun aku yo siap dan siap dan lah kok kono inggil Loh, memang ini orang Jawa betul Cuma ngoten niku saiki wis ditinggalke karo bocah nom-noman, do seneng nganggo ngoko. Niku pancen sing penak. Ning ora sopan. Sopane kudu krama inggil. Ning penake ngoko. Lah bocah nom saiki iku do ninggal sopan menggolek penak. Mestine sing sopan krama inggil. Istri, anak itu kalau sopane kudu krama inggil garwa putra. ning penake ngoko anak bojo ngono wae sing sopan garwa putra digarwa rumiyin nembe kagungan putra ning sing penak ya anak bojo gawe anak dhisik lagek. bocah saiki dong ngono mula iya iya wis ngerti ya. wong aku ngomong tak cepet kayak iki ben wong-wonge do ora ngingeti iki mulane lehku ngomong tak cepet ke aku jagani matamu sing do melorok-melorok merene wong aku sing disuguhi wae gak gatekke kok Allahumma sholli ala Muhammad <coughs> nggih izin para perwira mohon maaf kalau bahasanya saya kasar kalau ingin halus ya kapan-kapan datang ke pengajiannya Kiai Bongso halus ya demit apa pegecil Ya, saya ya berani wong Pak Kapolres ini seleting sama saya. Loh, iya satu leteng sama-sama AKBP. Ya, kan bedanya beliau AKBP, Ajun Komisaris Besar Polisi. Kalau saya AKBP, aku Kiai Bolone Polisi. Lah. Cuman beliau masih junior saya. Saya AKBP-nya udah mantep. Beliau belakangnya ada SIK gitu selalu ingin kawin jadi sarjana ilmu kepolisian antemi bisa